Subutul khairi fi syai. Tetapnya kebaikan pada sesuatu. Wa tutlaku kadzalika 'alan nama'i waz ziyadah. Demikian pula mengandung makna annama waziyada, tumbuh dan bertambah. Jadi barokah itu maknanya adalah al khair al kesir Kebaikan yang banyak ma'asubutihi Yang diiringi dengan tetapnya kebaikan yang banyak itu. waluzumi. Fal barokatu idan sehingga sekali lagi barokah adalah al khairul kasir, kebaikan yang banyak ya ma'asubutihi yang diiringi dengan tetapnya kebaikan itu. Bertambahnya kebaikan itu, tumbuhnya kebaikan itu. Nah, ini yang namanya apa? barokah. Wal barokatu min Allah. Dan keberkahan itu dari Allah Subhanahu wa taala wa yutlabu min Allah dan diminta juga dari Allah Subhanahu wa taala. Al barakah min Allah, keberkahan itu dari Allah wa tutlabu Allah dan diminta juga dari Allah Subhanahu. Karena yang memberkahi adalah Allah. Fahuwa alladhi yubarik. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberkahi. Ketika perang Hudaybiyah Nabi Ali Shallallahu Wasallam dan para sahabat ya kekurangan air ketika itu habis perbekalan air ya dalam perang Hudaybiyah tidak tersisa kecuali air dalam bejana sedikit dan para sahabat lebih mengutamakan untuk Nabi Ali Shallallahu Wasallam daripada untuk mereka maka dibawalah air itu kepada Nabi Ali Shallallahu Wasallam hadal ma fi hadha al ina air yang sedikit. Kemudian Nabi alaihi Shallallahu wasallam memasukkan tangan beliau ke dalam bejana ini. Wada Allah subhanahu berdoa kepada Allah subhanahu wa taala. Kebaikan, keberkahan. Maka air yang sedikit ini kemudian menjadi banyak. Keluarlah air dari jari jemari Nabi alaihi Shallallahu wasallam. Ini tentunya nah minal mukjizah di antara apa? mukjizat. Naam. Keluar air demikian banyak. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma di antara yang mengisahkan kejadian tersebut jumlah para sahabat sekitar 1500 orang. Fasyaribu mereka pun minum dari air tadi. Wa tawaddau berwudu dari air tadi. Waktasalu mandi dari air tadi dan memenuhi perbekalan mereka dari air yang keluar dan memancar dari jari jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, air yang sedikit ketika diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi apa? Banyak. Fahada wal barakah, al khair al kathir, kebaikan yang banyak. Bertambah. Tidak terhenti. Dan tetap ma'asubutihi subutihi waluzumi. Oleh karena itu pula ya kolam majma'ul ma tempat dikumpulkannya air disebut birkah fil lughatil arabiyah di dalam bahasa Arab kolam itu dikatakan mana birkah limada kenapa likasratil ma'i fi karena banyaknya air di situ wasubuti dan tetapnya air di situ ya kalau hilang bukan kolam namanya jadi banyaknya air di tempat tadi ya inilah yang kemudian ya, difahami bahwasanya makna al-birkah yang mengandung makna banyaknya sesuatu al khair kebaikan yang banyak ma'aluzumihi wasubuti Taib, ketika air memancar dari jari jemari Nabi Ali Shallallahu Wasallam, Nabi mengatakan kepada para sahabat, al barakatu minallah, al barakatu minallah. Barokah itu dari siapa? Allah Subhanahu wa taala agar jangan disalahpahami. Yang bisa memberikan keberkahan hanya Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa yubarik. Dialah yang memberikan keberkahan. Naam. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Antum tahu onta? Tahu ya? Onta itu seringkali memilih tempat untuk dia menderum. Menderum apa bahasanya? Dekem kalau bahasa iya, ya, muhim. Nah, ada tempat untuk dia biasa kalau panas atau apa, ada tempat yang dia biasa ya, duduk ya, bukan duduk ya, menderum di situ Nah, tempat onta itu dekem di situ, ya. Sumiyabi mabarikil ibil, mabarik al ibil. Ya. dia tetap di situ, menetapi tempat tadi disebut mabarik, mabarikul ibil. Ikhwatal iman rahiman rahimakumullah. Ada makna al-barakah. Ini makna barakah. Taib. Dan kita membutuhkan keberkahan dari Allah fi kulli syai dalam segala sesuatu. Keberkahan dalam umur kita, keberkahan dalam amalan kita, keberkahan dalam rezeki yang Allah berikan kepada kita, keberkahan dalam ilmu yang Allah berikan kepada kita, keberkahan dalam amalan kita, keberkahan pada keluarga anak istri kita, keberkahan dalam kulla segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, termasuk ad-da'wah. Nah, oleh karena itu di dalam doa kunut witir yang diajarkan oleh Nabi alaihi Shallallahu Wasallam kepada cucu beliau Al Hasan bin Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhumah diajari oleh Nabi alaihi Wasallam untuk meminta keberkahan kepada Allah atas semua yang Allah berikan. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barikli fi ma a'tait wa barikli dan berkahilah untukku ya Allah fima a'tait atas segala apa yang engkau berikan kepadaku jadi kita mohon keberkahan bukan hanya pada satu pemberian tertentu. Kita tidak hanya minta dan butuh keberkahan pada badan kita saja misalnya, tidak. Tapi kita perlu butuh dan semestinya memohon kepada Allah keberkahan atas semua yang Allah berikan kepada kita. Allah beri kita waktu. Ada nikmatillah termasuk nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Kita berharap Allah berkahi waktu kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu. Naam. Tidak banyak mungkin yang kita miliki. Sedikit yang bisa kita ketahui. Tetapi ketika yang sedikit itu Allah berkahi, naam, asbaha katsiran. Menjadi banyak. Mubarakan diberkahi, wanafi'an bermanfaat. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Jadi kita mohon kepada Allah keberkahan atas segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Nah, ini yang pertama ikhwan muqaddimah terkait dengan takrif definisi al-barakah. Apa itu makna barakah? Bismillah. Kedua, apa itu dakwah? Mahia ad-dakwah. Nah kalau secara lughah, secara bahasa <coughs> dakwah itu dari kata da'a yad'u da'watan. Yang maknanya menyeru, mengajak. Ya. Ya mengajak apa saja, mengajak makan juga namanya apa? nam, dakwah. Hakul muslim ala muslim situn. Hak seorang muslim atas muslim yang lain ada enam. Di antaranya idza da'aka fa'ajibhu. Jika saudaramu da'aka mengundang kamu, mengajak kamu. Seperti mengundang wali matul ors, ini kan mengundang makan. Ya. Taib fa'ajibhu maka ya penuhilah undangannya. Fada'a yad'u da'watan ya secara lughah, secara bahasa adalah mengajak. mengajak. Nah, dan yang kita maksud di dalam pembahasan kita adalah nah, ad-da'wah ilallah, mengajak manusia kepada Allah ila dini kepada agamanya. Taib, saya akan bacakan ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih dalam sebuah risalah yang berjudul Risalah fi Dakwah ilallah, Risalah Saghirah ya Pak. Beliau menjelaskan definisi tentang dakwah. Ini bab definisi ini bab penting ya kawan. Ya. Nah, di antara kerusakan manusia ketika tidak mengerti definisi atau membuat definisi sendiri tidak sesuai dengan yang dimaukan oleh Allah Subhanahu dan Rasulnya. Nah, orang-orang yang sesat seperti Al-Khawarij, ya, Al-Mu'tazilah, atau Rafidhah Syiah berdakwah atau tidak ya Ya berdakwah juga. Mengajak orang kan demikian. Duat, mereka juga duat, ada duat. Tapi duat ila abu wabi jahannam. Lalu dakwah apa yang dimaksud? Dakwah apa yang dimaksud? Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaihi berkata Syekh Ibnu Saleh Al Utsaimin Muhammad Ibnu Saleh Al Utsaimin rahmatullah alaihi beliau mengatakan tentang apa itu dakwah ilallah ad-da'watu ilallah dakwah mengajak manusia ilallah kepada Allah maknanya adalah dakwatu khairin wa haqqin dakwatu khairin wa haqqin mengajak manusia kepada khairin kebaikan wahaqqin dan mengajak manusia kepada perkara yang hak. Nah, kata beliau selanjutnya, kenapa dikatakan dakwah kepada kebaikan dan hak? Li'annaha da'watun ilal adli wal ihsan. Karena dakwah ilallah adalah mengajak manusia kepada keadilan, al-adl. Wal ihsan dan mengajak manusia untuk berbuat baik. Da'watun ila ma taqtadhihil fitarus salimah. Mengajak manusia kepada perkara-perkara yang sesuai dengan fitrah yang salimah. Fitrah yang sehat. Nah. Wa al uqulul khalisah dan mengajak manusia kepada perkara-perkara yang diterima oleh akal yang jernih Watarkanu ilaihi an nufusuz zakiyah dan mengajak manusia kepada sesuatu yang jiwa-jiwa yang bersih itu condong kepadanya. Hada huwa da'watu ilallah subhanahu. Jadi dakwah ilallah adalah dakwatu khairin wa haq. Dakwah mengajak manusia kepada khairin, kebaikan dan apa? Al-haq. Naam. Di antaranya tadi yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah, mengajak manusia kepada keadilan. Ada khair wa ada hak. Nah, Contoh misalnya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Datang Basir, seorang sahabat namanya Basir kepada Nabi alaihi salatu "Ya Rasulullah, saya akan berikan hadiah kepada anakku yang bernama Nu'man." Kemudian Nabi bertanya kepada Basir, "Apakah kamu juga memberikan hadiah kepada anak-anakmu yang lain?" Kata Basir, tidak ya Rasulullah, saya hanya beri kepada Nu'man. Dan Nabi alaihi wasallam tidak mau untuk menjadi apa? Saksi, tidak, jangan. Beliau memerintahkan itu adil di dalam pemberian kepada apa? Anak-anak. Nah. Fa da'watu ilallah, dakwah ilallah adalah dakwah ilal adl. Ini contoh salah satu contoh saja. Mengajak manusia kepada keadilan. Wa da'watu ilal ihsan Dakwah mengajak kepada apa? Ihsan. Nah, contohnya ihsan berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana. Dan hendaknya kepada kedua orang tua berbuat apa? Baik. Ihsan. Inna Allah katabal ihsan ala kulli syai. Allah Subhanahu wa taala menetapkan al-ihsan berbuat baik atas segala sesuatu. Nah, kemudian dakwah ila hakin wa khair adalah dakwah ajakan manusia untuk berpegang dan mengikuti perkara-perkara yang sesuai dengan fitrah salimah, fitrah yang apa? Yang selamat. Dan manusia itu tidaklah dilahirkan kecuali di atas apa? Fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi semua yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam mesti sesuai dengan mada? Fitrah. Dakwah ila fitrah as-salimah. Dan juga dakwah ila haqqin wa khairin adalah dakwah mengajak kepada manusia dalam perkara-perkara yang diterima oleh akal yang sehat dan condong kepadanya ya an-nafs az-zakiyah, jiwa yang apa? yang yang bersih. Nah, hada huwa ta'rifu ad-da'wah ila Allah. Beliau mengawali dengan ta'rif tersebut. Jadi dakwah ila Allah apa tadi? Dakwah ila haqqin wa khairin atau dakwatu haqqin wa khairin. Beliau juga mengatakan dakwah ila Allah adalah dakwah ilal imani billah wa ila kulli aqidatin salimatin yatma'innu ilaihi al-qalbu wa بها الصدر دعوة إلى توحيد الله fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa dakwah ilallah adalah ajakan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala inilah dakwah ilallah mengajak manusia untuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengajak manusia kepada semua akidah yang salimah, akidah yang apa? Yang benar. Tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya akan disebutkan oleh Syekh. Di mana dengan akidah yang salimah itu yatma'innu ilaihal qalbu, menjadikan hati hati manusia itu apa? Yatma'in, tenang. Nah, wa yansyarihu biha sadru dan dakwah yang menjadikan ya akidah mengajak manusia pada akidah yang benar yang menjadikan dada itu lapang. Nah, jadi inilah dakwah ilallah. Makanya kita dapatkan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihi ajmain yang sebelumnya berada di masa jahiliyah. Oh, masa jahiliyah, orang-orang di masa jahiliyah itu demikian gelap kehidupannya. Sempit dadanya. Tidak pernah tenang jiwanya. Nah, tidak ada keadilan, tidak ada kebaikan. Gelap, zulumat. Tapi ketika mereka mendapatkan dakwah Nabi Ali Shallallahu Wasallam, mereka dapatkan bahwa dakwah Nabi Ali Shallallahu Wasallam adalah seruan dan ajakan manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ila kulli aqidatin salima, Mengajak kepada semua akidah yang salima, Akidah yang benar. Yang dengan akidah itu. Yatma'in bihal qalbu. Menjadikan hati itu tenang. Wa yansharihu biha as-sadru dan menjadikan dada itu lapang. Nah, wabilah itu. Jadi inilah dakwah ilallah. Dakwah mengajak manusia kepada iman kepada Allah. Rinciannya mengajak manusia untuk mengimani rububiyahnya Allah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Alamin. Khaliqu kulli syai. Yang menciptakan segala sesuatu. Nah, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala. Diajari untuk kita betul-betul meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala khalaqana, dialah yang menciptakan kita, wa razaqana, dialah yang memberikan rezeki kepada kita. Walam yatrukna hamala dan tidak membiarkan kita itu hidup sia-sia tanpa ada al-amr, tanpa ada bimbingan, tanpa ada perintah, tanpa ada larangan. Nah, Rabbul Alamin juga dakwah ila uluhiyatihi mengajak manusia untuk meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah ilahul haq, satu-satunya ilah. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa ar rahmanur rahim. Dan ilah kalian hanyalah ilah yang satu. Tidak ada yang lain. Ilah yang hak hanya Allah. La ilaha illa huwa. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadai illa huwa. Kecuali dia. Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi inilah dakwah ilallah. Juga dakwah mengajak manusia, mengajari manusia untuk meyakini nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Dakwah ila asma'illahi wa sifatih. Nabi Ali salatu Wasallam dalam kehidupan beliau, beliau menjelaskan tentang siapa Allah Subhana, menjelaskan tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, assalam Al-Mu'min, al muhaymin Al-Aziz, Al-Jabbar. Mengajak manusia untuk mengimani asma Allah wa sifatih nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Baik sifat itu adalah sifat fi'liyah atau sifat dhatiyah. Semua sifat Allah Subhanahu. Iya. Jadi al muslimin rahimahin rahimakumullah, inilah dakwah ilallah. Kalau ada orang yang berdakwah mengajak namun ternyata bentuk dakwahnya sama sekali tidak memberikan perhatian kepada tauhidullah tidak mempedulikan kepada kalimat la ilaha illallah. Pertanyaannya, apakah ini dakwah ilallah? Jawabannya, bukan. Nah, coba akan tampak perbedaan antara orang yang mengerti definisi yang benar tentang dakwah ilallah. Sesungguhnya dakwah ilallah apa maknanya? Naam, dakwah mengajak manusia misalnya untuk ayo berbuat baik. Naam, betul dia mengajak perbuatan baik. Tetapi ternyata dia tidak memperhatikan tentang tauhid. Meremehkan asyirk billah azza wajah. Padahal inilah inti dakwah para nabi dan rasul. Tidaklah ada nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali semuanya memerintahkan manusia untuk ani'budullaha wajtani tagut, beribadalah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala wajtanibu tagut dan tinggalkanlah peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi ma'asyiral muslimin, rahiman rahimakumullah. Dakwah ilallah adalah kata Syekh rahimahu, rahimahullah, dakwah ilal yakin. Mengajak manusia untuk meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang mengatur alam semesta ini. Tidak ada sekutu dalam pengaturan. Fala khaliqa, maka tidak ada yang menciptakan, wala mudabbira, tidak ada yang mengatur, wala mutasarrif, tidak ada yang nah, mengatur, menghidupkan, mematikan fi hadal kaun di alam ini tasarrufan mutlakon dengan pengaturan yang mutlak illallah wahdahu kecuali hanya Allah subhanahu dengan keyakinan ini maka manusia yang mengikuti dakwah Allah, dakwah Rasul, hatinya akan bergantung hanya kepada siapa? Allah Subhanahu. Coba lihat bagaimana Nabi Ali Shallallahu Wasallam tertidur di bawah pohon yang rindang ketika itu. Ternyata diikuti orang musyrik. Ada seorang musyrik mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi tertidur. Kemudian pedang diambil oleh orang musyrik ini dihunuskan di hadapan Nabi Ali Shallallahu Wasallam di muka Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Nabi tertidur. Kemudian Nabi bangun. Kemudian orang ini, orang ini mengatakan siapa yang akan menolong kamu? Tidak ada keraguan Nabi mengatakan Allah Subhanahu. Karena kesempurnaan ta'alluq, kesempurnaan ketergantungan beliau kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Seketika itu juga Allah berikan pertolongan. Nah, sama seperti Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika dilempar oleh kaumnya. Hampir masuk ke dalam api. Beliau hanya mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dialah Allah yang memberikan kecukupan dan hanya kepada Allah lah kami bertawakal. Dia adalah sebaik-baik zat yang kita bergantung kepadanya. Allah selamatkan beliau. Nah, demikian pula dakwah ilal ilallah, dakwah ilal hak yang mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena dakwah ilallah adalah mengajak manusia untuk meyakini Allah adalah satu-satunya mada ilah yang berhak untuk diibadahi. Naam. Tapi bisa difahami, ikhwan. Jadi sudah ada dua penjelasan Syekh rahimahullah. Apa itu dakwah ilallah? Dakwatu haqqin wa khairin. Mengajak manusia pada kebaikan dan hak. Kemudian dakwah ila iman billah subhanahu. Dakwah mengajak manusia kepada iman kepada Allah dan mengajak manusia kepada semua akidah yang sahihah. Yang dengan itu hati menjadi lapang, jiwa menjadi tenang. Semua akidah, akidah tentang malaikat, akidah tentang kitab, kitab Allah, akidah tentang hari akhir, ini semuanya adalah akidah yang menjadikan jiwa tenang. Walhamdulillah segala puji bagi Allah ikhwan atas nikmat hidayah. Coba kalau kita tidak mendapatkan hidayah untuk mengenal Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya. Coba kalau kita tidak mengenal, tidak beriman kepada hari akhir, tidak beriman kepada al-jannah wan nar. Apa jadinya kita masyarakat muslimin? Dan kita masih terus butuh hidayah sampai kita menghadap Allah Subhanahu. Masih ada waktu masyarakat muslimin yang kita betul-betul butuh kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi sabat, kekokohan. Naam. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Yaumul ayam, suatu hari Nabi sedang duduk bersama dengan para sahabat. Tiba-tiba terdengar suara keras, benturan yang sangat keras. Nabi pun bertanya, "Tahukah kalian suara apa ini?" Nah, Para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Tidak ada yang tahu mereka. Allah dan Rasulnya yang tahu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ini suara batu yang dilemparkan 70 tahun yang lalu dan hari ini sampai ke dasar neraka. Itulah suara yang kalian dengar. Nah, para sahabat orang-orang yang beriman, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah dakwah kepada iman, ya. dakwah kepada akidah sahihah yang menjadikan hati menjadi iman dan juga hati menjadi tentram dan juga jiwa menjadi lapang. Beliau juga mengatakan, Masyarakat muslimin rahiman rahimakumullah." Dakwah ilallah maknanya kata Syekh Ibn Utsaimin, "Wa da'watu ilallah, dakwah ilallah maknanya juga dakwatu ila tibai siratil mustaqim." Seruan yang mengajak manusia mengikuti Sirat Al mustaqim. Jalan yang lurus. Siratul ladzina an'amallahu alaihim yaitu jalannya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah beri nikmat atas mereka. Minan nabiyyin dari kalangan para nabi, wasiddiqin, wasyuhada, wasolihin. Nah, inilah dakwah ilallah jadi dakwah ilallah, dakwahnya Rasul adalah ajakan manusia kepada sirat al-mustaqim. Yaitu jalannya para nabi, para rasul. Jalannya as-siddiqin, as-suhada, was-salihin. Naam. Wabillahi taufiq. Dan ini harus kita ingat al muslimin rahiman rahimakumullah. Karena ternyata fisahah di dalam kehidupan nyata kita sekian banyak dakwah-dakwah itu ada yang memang dakwahnya adalah ila sirat al-mustaqim dan ada dakwah-dakwah itu yang sesungguhnya menyeru, mengajak untuk menyimpang dari sirat al-mustaqim. Nah, maka tidak benar kalau ada orang yang mengatakan sudah semuanya diikuti, semua dimasuki, semuanya dipelajari, semuanya direnungkan, semuanya ditatap buri, kabeh kafe kabeh disnauni. Yang baik-baik diambil, yang jelek-jelek dibu di dibuang. Ini akidah dari mana? Teori dari mana? Prinsip dari mana? Hada laisa bisahih. Nabi membuat garis lurus bagaimana antum ketahui. Hatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hattan biyadihi, hattan mustaqim. Rasul membuat garis yang lurus. Kemudian beliau mengatakan, "Hadza siratullahi mustaqimah. Inilah jalan Allah yang apa? Yang lurus. Itulah yang Nabi Ali Shallallahu Wasallam mengajak dan menyeru manusia. Wahatta an yaminihi hututan. Kemudian Nabi membuat garis-garis yang sangat banyak di sebelah kanannya. Wa an simalihi hututan. Dan juga membuat garis-garis yang menyimpang banyak juga di sebelah kiri. Kemudian Nabi mengatakan, hadihis subul ini adalah jalan-jalan. Ya, jalan kesesatan di mana pada masing-masing jalan yang menyimpang itu ada syaitan yad'u ilaihi. Ada syaitan yang mengajak manusia untuk menempuh jalan tadi. Berarti di sana ada dakwah ila subul. Seruan untuk mengikuti jalan yang menyimpang. Dan yang menyeru adalah syaitan. Adapun sirat al-mustaqim yang menyeru adalah Allah subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Naam. Jadi dakwah ila Allah ini maknanya. Ajakan dan seruan kepada manusia untuk mengikuti sirat al-mustaqim. Jalan yang lurus. Jalannya Allah Jalannya para nabi, jalannya siddiqin, termasuk Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Haula mereka itu adalah as-siddiqun. Oleh karena itu Nabi mengatakan, ya, di saat terjadi perpecahan umat yang itu betul-betul akan dilihat dan sudah terjadi dan sudah dilihat. Nabi mengatakan fa innahu man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa di antara kalian yang berumur panjang, dia akan melihat ikhtilaf yang sangat banyak. Banyak dakwah, banyak seruan. Tetapi ingat, kalian jangan mendengar semua seruan itu. Yang diikuti adalah syirat al-mustaqim. Dan Nabi memberikan bimbingan agar kita bisa mengikuti syirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Alaikum misunnati. wa sunnatil khulafa ar rasidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajib Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin sesudahku. Nah. Baik. Kita lanjutkan sedikit ikhwan. Berikutnya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih. Berarti yang berapa sekarang? Keempat ya. Pertama beliau mengatakan dakwah tu hakin wa khairin. Kemudian yang kedua dakwah ilal imani billah wa kulli aqidatin salima. Kemudian yang ketiga dakwah ila siratul mustaqim. Itu siratullah. Jalannya Allah alladzi an'amallahu 'alal alal alal alal anbiya wal mursalin wasiddiqin wasyuhada wasalihin. Rabi'an yang keempat kata Syekh rahimahullah. Ini semuanya untuk mengenal dakwah ilallah itu yang bagaimana? Kata beliau rahimahullah kata Syekh Ibnu Utsaimin, "Wa da'watu ila Allah, dakwah ila Allah itu maknanya kata beliau, dakwatun ila makarimil akhlaq wa mahasinil a'mal wa hifdzil huquq wa iqamatil adli bainan nas bi'ta'i kulli dhi haqqin haqqahu wa tanzilihi minal manazil fi ma istahaqqahu. Kata beliau, ad-da'watu ilallah dakwah menyeru manusia kepada Allah maknanya adalah dakwah ila makarimil akhlaq. Mengajak manusia kepada akhlak-akhlak yang karimah. Mengajak manusia kepada akhlak yang baik. Nah, bahkan Nabi mengatakan innama bu'istu makarim al akhlaq. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu untuk menyempurnakan akhlak yang karimah. Naam. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi berbicara akhlak, akhlak kepada Allah Jalla wa ala. Akhlak kepada kedua orang tua. Akhlak kepada tetangga. Hadza minal usul. Termasuk pokok ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Naam. Bahkan sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul alaihi salatu wassalam. Telah tampak bagaimana baiknya akhlak beliau. Minasidki, kejujuran, wa adamul kadibi, tidak berdusta. Nah, wal amanah. Sampai orang-orang musyrikin nah memberikan gelar kepada beliau Al-Amin, As-Sadiq Al-Amin. Jadi dakwah ilallah adalah menyeru manusia kepada makarimil akhlak, akhlak yang baik. Seperti hifdzul lisan, menjaga lisan, wasidku dan jujur. Nah, al-amanah, taib, al-adl dan seterusnya. Wa mahasinil a'mal. Mengajak manusia kepada mahasinil a'mal. Taib subhanallah sampai menyingkirkan duri dari jalan juga diajarkan dalam syariat ini. Wallahi ya ikhwan, hada din azim. Agama Islam ini azim. Dan tidak ada yang remeh. Nah, tidak ada yang remeh dalam agama ini. Sama sekali masyarakat muslim Karena semuanya datang dari Allah subhanahu. Nah, walaupun itu sesuatu yang sepertinya sedikit. Tetapi itu minallah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yajibu ta'zimu. Wajib untuk dimuliakan. Wajib untuk diagungkan. Nah, Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa hifdzil huquq di antara akhlak yang karimah adalah menjaga hak-hak. Wa iqamatil adl bainan nas dan bagaimana adil di tengah manusia dengan memberikan semuanya hak-hak mereka. Makanya ketika sahabat Salman Al-Farisi datang ke rumah Abu Darda. Kisah ma'rufah ya kawan. Abu Darda dalam keadaan berpuasa. Jadi Abu Darda rupanya sholat semalam suntuk. Ayo sholat malam. Setiap hari berpuasa. Nah. Taib, sampai keluarganya pun, istrinya pun juga mungkin tidak tidak tidak perlu untuk menyediakan makanan barangkali atau untuk berdandan dan seterusnya. Asyahid intinya Datanglah Salman Al-Farisi ke tempatnya Abu Darda. Disuguhi Salman Al-Farisi, ternyata Abu Darda sedang berpuasa, maka Salman mengatakan kamu buka juga, ayo. Maka berbuka bersama dengan siapa? Salman Al-Farisi. Di malam hari batal isya, Salman mau tidur. Ternyata Abu Darda ingin sholat langsung. Ditarik oleh sahabat Salman Al-Farisi. Ta'al, ayo istirahat dulu, tidur. Tidak lama kemudian ingin bangun lagi, masih awal malam, ditarik lagi, ayo tidur, jangan sekarang. Pertengahan malam bangun, ditarik lagi oleh Salman Al Farisi, sekarang kita tidur, jangan bangun dulu. Setelah sepertiga malam yang terakhir baru dibangunkan oleh Salman Al Farisi, sekarang kita bangun sholat. Kemudian diingatkan oleh sahabat Salman, sesungguhnya jasadmu punya hak atas kamu, istrimu punya hak atas kamu. Anakmu juga punya hak atas kamu. Nah, fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Maka berikanlah masing-masingnya hak-hak mereka. Jasad kita punya hak untuk istirahat. Istri kita punya hak untuk kita mendidiknya, untuk kita duduk bersamanya. Anak-anak kita punya hak untuk kita duduk bersamanya, memberikan nasihat kepada mereka. Tamu juga punya hak atas kita. Fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Fahadha huwa dinul Islam. Inilah agama Islam. Dakwah ilal Islam, dakwah ilallah adalah dakwah ila makarimil akhlak, dakwah yang mengajak manusia kepada akhlak yang karimah dan amalan-amalan yang hasan, ya, menjaga hukuk, menjaga hak dan memberikan kepada masing-masing orang hak-hak mereka. Fa'il fa, na'am fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Na'am. Ini kurang lebih ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ta'rif ad-da'wah ila Allah. Ya. Pengertian dakwah ila Allah. Agar sebelum kita masuk kepada pembahasan sebab-sebab apa? keberkahan dakwah. Kita mengerti dakwah yang bagaimana? Sebab kalau dakwah itu adalah dakwah masalah ila al bidah wal muhdatsat. Ya tidak mungkin diberkahi, ya Ada dakwah ilal batil bukan dakwah hak wa khair. Bukan dakwah kebaikan dan bukan dakwah hak. Taib ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Eh, kita cukupkan sesi yang pertama ini. Insya Allah akan dilanjutkan eh, pembahasan inti pada daurah kali ini yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Umar as rahimahullah hafizahullah taala.